Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة wa وكل bid'atin dalalah wa ضلالة في النار Masyarul muslimin Para pendengar yang berbahagia Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu, bertemu kembali melalui saluran ini insyaallah sebagaimana biasa pada pagi ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang Al-Kabair yang mana pada pagi ini kita akan melanjutkan pada kabirah yang ke-46 Al-Kabiratu as satu Wal-Arba'un Dosa besar yang ke-46 yang akan kita bahas pada hari ini adalah Tasdiqul Kahin Wal, wal Munajjim Membenarkan Al-Kahin yaitu orang-orang yang melakukan praktek perdukunan dan al-munajjim yaitu orang-orang yang meramal, tukang ramal, ahli nujum. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya bahwa perkara gaib itu merupakan sesuatu yang dirahasiakan olehnya dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tidak ada satu makhluk pun yang boleh mengaku mengetahui perkara-perkara gaib kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepadanya perkara tersebut yaitu para nabi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada mereka tentang hal tersebut. Adapun selain itu, maka tidak boleh bagi siapapun untuk mengklaim bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Surat Al-Jin ayat 26 sampai 27 yang artinya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang perkara gaib itu atau tentang perkara-perkara gaib itu kecuali kepada rasul yang diridainya kecuali kepada rasul yang diridainya Ibnu Jauzi mengatakan yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Tiada sekutu baginya dalam kerajaannya. Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang perkara gaib itu dan tidak mengajarkannya kepada seorang manusia pun kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Sebab tanda-tanda kebenaran seorang rasul adalah Salah satu tanda kebenaran seorang rasul adalah pemberitahunya tentang perkara-perkara gaib. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memperlihat kan hal-hal mengklaim bahwa bintang-bintang itu menunjukkan hal-hal yang gaib maka ia telah kufur kepada ajaran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat para dukun dan tukang ramal ini, mereka mengklaim bahwasanya mereka mengetahui perkara-perkara yang gaib. Mereka mengklaim mengetahui barang-barang yang hilang. Ya, mereka mengklaim mengetahui orang yang hilang misalnya atau meramal nasib ya meramal nasib yang akan datang ya sehingga banyak orang-orang yang datang kepada mereka untuk meramal nasib nah ini termasuk perkara yang dilarang di dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man ata arrafan atau kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa datang kepada tukang ramal atau dukun kemudian membenarkan apa-apa yang dikatakannya maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam uh, Al-Jami' al sahih Al-Jami' al sahih Nah, di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan siapa saja yang mendatangi ya, yang mendatangi tukang ramal atau mendatangi dukun, kemudian dia benarkan apa-apa yang dikatakan oleh tukang ramal itu dan apa-apa yang dikatakan oleh dukun itu maka ia telah kufur, ia telah terlepas dari ajaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam uh, Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan uh, hadis ya dari Zaid bin Khalid Al-Jahani yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh berjamaah bersama-sama kami sedangkan langit masih menyisakan hujan yang turun semalaman. Setelah selesai, beliau menghadapkan wajah kepada hadirin, kepada jemaah seraya berkata, Hal tadruna madza qala rabbukum? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بالنوء كذا وكذا fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Nabi mengatakan kepada para hadirin pada jemaah, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Allah berkata, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang mukmin kepadaku dan ada yang kafir hambaku yang berkata, hujan turun menyirim, hujan turun kepada kami berkat kemurahan rah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka ia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Sedangkan orang uh, orang yang berkata, hujan turun kepada kita karena pengaruh bintang ini dan bintang itu, karena bintang ini dan bintang itu, maka ia adalah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Para ulama mengatakan apabila seorang muslim misalnya berkata hujan turun karena bintang ini dan bintang itu dengan maksud bahwa bintang-bintang itulah yang mengadakan dan pelaku timbulnya hujan itu, turunnya hujan itu, maka ia menjadi kafir tanpa diragukan lagi. Namun apabila ia mengatakan ya hal itu dengan maksud bahwa itu hanyalah sebagai tanda-tandanya dan hujan akan turun dengan adanya tanda-tanda tersebut, Sedangkan turunnya hujan tersebut adalah ya, dari Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakannya, maka ia tidak menjadi kafir. Ya. Nah, para ulama berselisih pendapat dalam hal makruhnya. Apakah perkataan seperti itu dimakruhkan atau tidak? Pendapat yang lebih rajih adalah hal itu dimakruhkan sebab itu merupakan perkataan orang-orang kafir. Nah, demikian ikhwan fillah azani wa iyyakum jami'an. Nah di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan uh, redaksi yang lain pula Nabi mengatakan man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa datang kepada tukang ramal dan ia mempercayainya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah demikian ya azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut ya para dukun ini ya di dalam Al-Qur'an ya dengan sebutan uh, al-jibti wa ta'ud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam tara ila ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa ta'ud. Apakah apakah kamu tidak uh, memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada al jib dan percaya kepada at tahud Itu mereka percaya kepada ya tukang-tukang ramal yang mengklaim mengetahui perkara gaib, yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Muawiyah Ibn al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu ya ketika ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wahai Rasulullah Ya Rasulullah uh, Ini hadis ahdin bil Islam Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang baru masuk Islam. Ini hadis ahdin bi, bi jahiliyah. Sesungguhnya aku baru saja meninggalkan agama jahiliyah. Wa qad Allahu bil Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kami dengan membawa Islam yaitu Muawiyah bin Hakam As-Sulami baru masuk Islam. Kemudian beliau mengatakan wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan dan sesungguhnya beberapa orang di antara kami masih ada yang mendatangi dukun. Ya. Jadi Muawiyah mengatakan kepada Rasulullah, ya terjadi dialog antara dia dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja masuk Islam dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dinul Islam kepada kami. Sesungguhnya di antara kami masih ada yang mendatangi dukun. Maka beliau menjawab, "La ta'tihim." Jangan kamu datangi dukun. Ya, jangan kamu mendatangi dukun. La ta'tihim. Fala ta'tihim. Jangan kamu mendatangi dukun. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang ya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami dan juga ini merupakan larangan uh, kepada siapa saja ya dari umatnya untuk tidak mendatangi uh, dukun tersebut ya nah demikian yaitu orang-orang yang melakukan praktek uh, perdukunan nah di dalam uh, riwayat yang lainnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la la ad-darajatil ula man takahhana aw istaqsama aw raja'a min min safarin tatayyuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan mencapai derajat yang tinggi siapa saja yang melakukan praktek perdukunan, siapa saja yang mengundi nasib dengan anak panah, ya dan orang-orang yang menangguhkan safarnya, orang-orang yang menangguh, menangguhkan ya kepergiannya karena bertatayur ya yang kembali dari safarnya atau tidak um, jadi bersafar karena bertatayur ya karena bertatayur nah jadi salah satu di antara perkara yang akan me, apa namanya merendahkan ya derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu dosa besar adalah orang-orang yang melakukan praktek perdukunan. Al-Imam Al-Baghawi di dalam Sarhus Sunnah mengatakan menjelaskan bahwa al-kahin itu adalah orang yang meramal apa yang bakal terjadi. Yaitu orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib, mengaku menguasai ya, ilmu gaib. Nah, dahulu di kalangan bangsa Arab terdapat dukun-dukun ya yang mengaku mengetahui perkara gaib ada yang mengaku menguasai pemimpin jin. Ya, ada pula yang mengaku memiliki pembisik. Ya, pembisik. Itu jin-jin yang menyampaikan berita-berita kepadanya. Di antara mereka ada yang mengaku dapat mengetahui banyak eh, hal melalui kepintaran yang dimilikinya. Maka kalau di sini mereka disebut orang pintar. Ya, nah demikian. Nah itu semua masuk dalam kategori kahin. Dan arraf ya, adalah orang yang mengaku mengetahui banyak perkara yang menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang-barang curian, tempat barang curian atau barang hilang. Ya, dengan isyarat-isyarat ataupun uh, apa namanya? tanda-tanda ia mengklaim mengetahui di mana tempat barang curian atau tempat barang yang hilang ya atau orang yang hilang misalnya. Misalnya ada wanita yang berzina Lalu orang-orang bertanya kepadanya, siapakah yang berzina dengannya? Lalu ia memberitahu mereka. Nah ini disebut juga arraf ya, dan beberapa perkara sejenisnya. Nah di antara mereka ada yang menyebut ini adalah ahli nujum ya atau dukun yang menyebut ahli nujum itu dengan sebutan dukun. Nah demikian ya. Jadi ini termasuk perkara yang diharamkan adalah ya meramal ya baik itu dengan merempal apa namanya melempar kerikil ya, dengan menggunakan kerikil atau dengan eh, apa namanya ilmu astrologi ilmu nujum ilmu perbintangan ya bintang-bintang itu lalu meramal nasib-nasib manusia bagaimana hokinya bagaimana sialnya dan seterusnya ilmu ramal dengan melihat garis tangan ya meramal dengan garis-garis atau meramal dengan melihat air dalam mangkuk atau gelas atau sejenisnya atau melihat bola kaca ya semua itu termasuk jenis jenis praktek perdukunan yang diharamkan di dalam Islam. Nah, ancaman dan hukuman yang dijatuhkan itu berbeda-beda. Ya, di dalam hadis yang kita bacakan tadi ada dua hadis dengan redaksi yang berbeda. Ya, ya ada yang tidak diterima sholatnya dan ada yang dihukumi kafir. Ya, orang-orang yang mendatangi dukun ini ya ada diberi ancaman dan hukuman yang berbeda-beda. Ada yang tidak diterima sholatnya dan ada yang dihukumi kafir atau keluar dari terlepas dari dinul Islam. Nah, semua itu menurut ya, kita katakan perincian berikut ini. Jika ia mendatangi dukun tanpa membenarkan ucapannya, maka hukumannya adalah tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Yaitu orang yang mendatangi dukun, tapi dia nggak percaya, dia tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu. Ya. Nah, ini hukumannya adalah ia tidak e, diterima salatnya selama 40 hari. Namun jika ia membenarkan perkataan dukun itu, maka ia telah terlepas dari agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan bertemu antara keimanan dengan membenarkan ucapan dukun. Ya tidak akan bertemu antara keimanan kepada Allah dengan membenarkan perkataan dukun tadi. Nah demikian para pendengar yang berbahagia. Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menukil ucapan Al-Khattabi. Ia mengatakan para dukun adalah orang-orang yang memiliki otak yang tajam, ya, hati yang jahat dan tabiat yang keras. Syaitan senang berteman dengan mereka karena memiliki kesamaan dalam perkara-perkara tersebut dan setan suka membantu mereka dengan sedaya upaya dengan sedaya upayanya nah pada eh, zaman jah, eh, pada masa jahiliyah dahulu para tukang eh, para tukang ramal ini atau para dukun ini banyak tersebar di kalangan bangsa Arab terlebih lagi karena terputusnya ajaran Nabi di tengah mereka ya masa-masa jahiliyah ya, masa-masa masa-masa fatrah terputusnya ya apa namanya e, pengiriman nabi kepada mereka, terputusnya ajaran nabi di tengah mereka. Ada beberapa bentuk perdukunan atau jenis-jenis perdukunan yang e, kita katakan ra, eh, marak di tengah-tengah mereka pada masa itu. Dan juga sampai sekarang sisa ya, sisa-sisa jahiliyah ini ya masih banyak kita temukan di tengah-tengah umat. Yang pertama adalah ya berita-berita yang diterima jin, ya berita-berita yang yang yang diterima dari jin. Nah, jin-jin itu naik ke langit dan saling bertindihan satu sama lain hingga mencapai ke langit yang paling atas. Di situ mereka dapat mendengarkan ya wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang paling atas menyampaikan kepada yang di bawah. Begitu seterusnya sampai ke telinga dukun. Lalu dukun itu menambah-nambahinya Nah setelah datang Islam dan Al-Quran diturunkan, langit-langit pun dijaga. Ya, dijaga dari penyusupan-penyusupan setan-setan ini. Maka disiagakanlah panah-panah, yaitu bola-bola api untuk menjaganya. Lalu berita-berita langit yang mereka curi itu baru bisa disampaikan oleh setan yang di atas kepada setan yang di bawah selama mereka tidak terkena panah api tersebut. Nah itulah yang disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Surat Safat ayat 10. Akan tetapi barang siapa di antara setan-setan itu yang e, mencuri-curi pembicaraan langit, maka ia dikejar oleh suluh api, bola api yang cemerlang atau terang benderang itu. Nah, berita-berita yang disampaikan para dukun sebelum datangnya Islam banyak sekali yang sesuai dengan kenyataan. Ya, sebelum datangnya Islam berita-berita yang disampaikan oleh para dukun itu banyak yang sesuai dengan kenyataan. Adapun setelah Islam turun, setelah Al-Quran diturunkan, maka sangat jarang sekali, bahkan hampir-hampir tidak ada yang sesuai dengan kenyataan. Nah demikian, karena langit telah dijaga oleh bola-bola api yang siap menyambar para jin ataupun para setan-setan yang menyusup ingin mencuri berita-berita dari langit. Nah ini pada masa jahiliyah dahulu itu banyak dilakukan praktek-praktek seperti ini. Sehingga manusia mempercayainya. Apalagi pada waktu itu Islam belum diturunkan. Dan kebanyakan yang dikatakan oleh dukun-dukun itu ternyata sesuai dengan kenyataan. Maka bertambah kuatlah keyakinan manusia pada saat itu kepada dukun-dukun ini. Yang kedua, berita-berita gaib yang disampaikan jin kepada orang yang loyal dan tunduk kepadanya yaitu berita-berita yang biasanya tidak diketahui oleh manusia atau berita-berita yang hanya bisa diketahui setelah disaksikan dari dekat. Nah, apa namanya jinjin itu datang kepada orang-orang yang ya, tunduk kepadanya, ya para pengikutnya, ya dengan apa namanya kadang-kadang mereka membuat syarat-syarat tertentu, ya agar ya apa namanya menguji loyalitas ya siapa-siapa saja siapa-siapa saja di antara makhluk itu ataupun manusia itu yang loyal dan tunduk kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berita yang disampaikan berdasarkan perakiraan atau dugaan dan persangkaan. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala mengaruniai sebagian orang ya kemampuan dalam hal ini. Namun kebanyakan dugaan tersebut adalah bohong belaka, yaitu dengan apa namanya dengan uh, kekuatan pikirannya dia apa namanya uh, berusaha untuk meramal sesuatu ya nah ada sebagian orang yang diberi ke, ke, apa namanya ke, kemampuan seperti ini namun kebanyakan ya dugaan-dugaan tersebut hanyalah bohong jadi kita tidak boleh ya mempercayai dugaan-dugaan tersebut demikian kemudian keempat berita-berita yang disampaikan merupakan hasil dari percobaan dan kebiasaan. Biasanya berita itu berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, nah bentuk seperti ini hampir sama seperti sihir. Ya, sebahagian orang menggunakan ilmu-ilmu ilmu-ilmu eh, ramal ya seperti misalnya zajar Ya, zajar itu adalah eh, ini disebut juga iyafah. Yaitu meramal alamat baik atau nasib dengan uh, meramal nasib ataupun ya meramal eh, masa depan dengan menerbangkan burung. Apabila burung tersebut eh, terbang ke arah kanan, ini berarti alamat baik dan apabila terbang ke kiri berarti alamat buruk. Nah, ini disebut zajr, zajr toir. Nah, ini termasuk juga ya kita katakan ya salah satu bentuk praktek perdukunan. Ya, nah demikian. Mungkin ya, ibu bisa jadi ya eh, pengalaman menunjukkan bahwa kalau terbang ke kanan dia akan mendapatkan kebaikan kalau terbang ke kiri mendapatkan keburukan namun kita tidak boleh mempercayai hal-hal seperti ini nah kemudian juga torok torok adalah meramal dengan membuat garis-garis di atas tanah yaitu dengan membuat garis-garis yang banyak secara acak lalu dihapus ya dua garis dua garis apabila yang tersisa dua garis tandanya akan sukses tetapi bila yang tinggal hanya satu, maka itu pertanda akan bernasib sial. Nah ini termasuk di dalam ya, kategori ilmu ramal, ya. Nah demikian. Termasuk juga adalah ya eh, ramal dengan atau meramal dengan melihat garis tangan, kartu, ya, melihat kartu, atau melihat melalui air dalam mangkuk dan sejenisnya. Ya, termasuk juga sekarang ini Khonifuddin para pendengar yang berbahagia Sebagian orang bahkan percaya dengan binatang. Misalnya dengan gurita misalnya, dia mempercayai ya apa namanya uh, masa depan atau apa yang akan terjadi. Ya seperti yang ya kita saksikan ya baru lalu bagaimana orang-orang begitu percaya dengan uh, seekor gurita untuk meramal hasil sebuah pertandingan. Nah ini termasuk salah satu bentuk-bentuk perdukunan sebenarnya. Yang lucunya orang-orang yang yang dikatakan atau mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang intelektual, eh, mereka adalah kaum intelektual yang mempercayai hal-hal yang konyol seperti ini. Ya, nah ini termasuk ya, dalam kategori ya kita katakan perdukunan yang diharamkan di dalam Islam. Ikhwanifiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itulah dia beberapa bentuk-bentuk perdukunan yang terjadi pada masa jahiliyah dulu dan yaitu kita lihat juga sekarang ini pada masa pada saat ini atau pada hari ini ya praktek-praktek seperti itu. Bahkan ya kita lihat juga ada alat-alat peramal itu di bahkan di pusat-pusat perbelanjaan itu diletakkan ya mesin untuk meramal. Nah, ada sebagian orang yang apa namanya uh, ya kita katakan ya, mencoba-coba lalu apa namanya melakukan eh, kita katakan ramalan tersebut mempercayai ramalan tersebut Nah ini termasuk hal yang dilarang di dalam Islam. Ya, dan demikian juga meramal nasib dengan melihat garis-garis tangan. Ya, meramal nas, apa namanya melihat garis tangan untuk melihat jodoh. Ya, kemudian apa namanya mencari jodoh dengan melihat ya percaya kepada apa namanya ilmu astrologi. Ya, kalau bintangnya ini nggak cocok dengan ini. Akhirnya ya, walaupun itu adalah seorang wanita yang soleha dia tolak karena menurut ilmu astrologi ini akan akan apa namanya akan akan buruk nasib perkawinannya dan jenisnya. Nah ini termasuk perkara jahiliyah dan itu termasuk ya salah satu bentuk praktek perdukunan ya praktek perdukunan yang dilarang di dalam Islam. Nah demikian ya. Nah termasuk juga bertanya kepada dukun atau orang pintar lah ya atau ya sesepuh ya tentang hari baik, bulan baik ya, atau tahun baik untuk menentukan hari pernikahan. Nah ini termasuk praktek perdukunan ya yang di, yang dilarang di dalam Islam. Ya Islam tidak membenarkan cara-cara seperti ini. Ya, demikian ya. Nah tidak ada ya kita katakan hari yang buruk ya di dalam Islam. Nah demikian ya karena itu ah, ah kita dilarang untuk mencela masa. La tasubud dahar fa inna wad dahar. Ya janganlah kamu mencela dan mencaci masa karena Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala lah yang memperjalankan masa itu. Jadi kita tidak boleh apa mempercayai eh, hal-hal semacam ini. Nah, ini bulan buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sofar. Tidak ada sofar, yaitu tidak ada keyakinan sial tentang bulan bulan sofar. Nah, sebagian orang pada masa jahiliyah dulu berkeyakinan bahwa bulan sofar itu adalah bulan sial. Nah, kalau sudah datang bulan Safar maka tidak ada yang melangsungkan pernikahan, tidak ada yang melangsungkan perjalanan, mengadakan perjalanan ataupun mengadakan hajatan dan sejenisnya. Nah, sebagian orang datang kepada tukang uh, ramal ataupun kepada dukun lalu bertanya kepada mereka tentang hari baik bulan baiknya. Nah, ini termasuk hal-hal yang dilarang ya. Ini termasuk eh, praktek per perdukunan. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang sebab berita-berita yang disampaikan oleh para dukun itu ada kalanya benar. Ya, tujuannya adalah agar orang uh, apa namanya? Uh, tidak orang tidak tertipu dengan mereka. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskannya supaya orang-orang tidak tertipu dengan para dukun itu. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ya, Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasun anil kuhan. Orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang al-kuhan, itu tentang berita-berita yang disampaikan disampaikan oleh para dukun. Maka beliau menjawab, "Laisa bisyai'in." Berita-berita itu bohong belaka. Faqalu, maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, innahum yuhaddisuna ahyanan bi syai'in fayakunu haqqan. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya berita-berita yang mereka sampaikan itu terkadang sesuai dengan kenyataan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimah al haqqi yakhtafuha al jinni fayukirruha fi uduni waliyihi fayakhlituna ma'aha mi'ata kadzbah Rasulullah mengatakan itu kebenaran yang dicuri oleh jin. Lalu dibisikkannya, ya, dibisikkannya itu disampaikan dan dibisikkan kepada pengikut-pengikutnya. Ya. Ke telinga pengikutnya. Lalu ia mencampur adukkannya dengan seratus kebohongan. Fayakhlituna ma'aha bah, Ya, dia campur adukkan ya apa namanya berita itu dengan seratus kebohongan. Nah, jadi ya, ini menjelaskan kepada kita ada kalanya yang disampaikan itu ternyata benar, ya, maka kita tidak boleh tertipu, terpedaya. Karena siapa saja ya bisa saja seperti itu. Ya, meramal-ramal, menduga-duga, ya ternyata benar. Apakah itu dia dikatakan memiliki ya, apa namanya kita katakan kelebihan, memiliki ya, apa namanya indera keenam dan sejenisnya? Tidak. Itu adalah satu kebetulan dan apa yang dilakukan oleh dukun itu hakikatnya adalah mereka ya berkawan dengan syaitan. Mereka memiliki pembisik-pembisik sebagaimana disebutkan ya tadi, salah satu jenis perdukunan yang yang ada pada masa jahiliyah dahulu adalah sebagian orang yang mengaku memiliki pembisik yang bisikan kepadanya berita-berita gaib ini untuk ya meramal perkara-perkara gaib untuk mencari barang yang hilang dan sejenisnya ikhwanifiddin Allah wa iyyakum jami'an. Jadi intinya ikhwanifiddin ya kita tidak boleh uh, apa namanya mempercayai ya tukang dukun apa para dukun ini dan tukang ramal ini ataupun siapa saja walaupun ya kita katakan yang meramal itu adalah mesin misalnya mesin peramal ya sebagaimana yang kita dapati ya di beberapa tempat itu ada mesin peramal nah itu juga tidak boleh walaupun itu eh, apa namanya Eh, sebuah mesin ya uh, ataupun benda eh, benda-benda ya benda eh, benda-benda ya, ya yang apa namanya yang digunakan untuk meramal yang mana tidak ada tukang uh, tukang ramalnya tidak ada dukun ya kita sendiri yang memainkan benda itu nah ini tidak boleh ya itu lebih parah lagi kita telah ya secara langsung melakukan praktek perdukunan tersebut nah demikian Ikhwanifiddin ya jadi kita tidak boleh mendatangi uh, para uh, tukang dukun dan para ramal ini karena ancamannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat kita selama 40 hari yaitu tidak berpahala, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun kewajiban salat itu telah gugur ya. Dan yang kedua, apabila kita mempercayai, membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, berarti kita telah kufur, ya telah terlepas dari ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah demikianlah ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an ya dan juga ya mempelajari ilmu perdukunan juga dilarang ya mempelajari ilmu perdukunan juga dilarang ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa ya man iktabasa ilman minan nujum ya iktabasa syu'batan minas sihr zada mazad Barang siapa mempelajari satu cabang ilmu dari ilmu-ilmu nujum, maka ia telah mempelajari satu cabang ilmu sihir. Dan itu bertambah dengan bertambahnya apa yang dipelajarinya. Semakin banyak yang dipelajarinya, maka uh, semakin apa namanya semakin banyak pula ilmu perdukunan atau ilmu sihir yang dimilikinya. Nah, demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu termasuk salah satu cabang sihir yang dilarang dan sihir itu adalah salah satu perkara yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, ya dapat membatalkan syahadat la ilaha illallahnya. Nah, demikian ikhwan ya. Jadi hendaknya kita uh, berhati-hati ya dengan apa namanya dengan eh, bentuk-bentuk berdukunan tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan seperti yang kita eh, sebutkan di dalam eh, apa namanya ayat yang kita bacakan tadi yang dari dalam surat An-Nisa ayat 51, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat Tidakkah kamu lihat memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab mereka justru percaya kepada Al-Jibti dan At-Taghut dalam riwayat dari uh, Qabisah bin, Ab, bin Abil Mukhariq yang mengatakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-iyafatu wat-tiratu wat wat min al-jibti ya al-iyafa ya iyafa di sini adalah meramal nasib dengan membuat-buat garis-garis di tanah at-tiarah at adalah meramal nasib dengan gerak-gerik burung dan at-tarq. At-tarq adalah menggertak burung supaya terbang kemudian dilihat. Jika terbang ke arah kanan maka pertanda baik, jika terbang ke arah kiri itu pertanda buruk. Itu itu semua termasuk ya ah. al-jibti, itu termasuk perbuatan sihir. Namun ya di sini ada masalah jadi eh, apa namanya di daifkan oleh sanatnya oleh Syalbani eh, di dalam eh, Abu Daud. Baik, tapi di dalam tafsir itu disebutkan bahwa tafsiran dari Al-Jibti dan at salah satunya adalah para dukun dan tukang sihir ya. Silakan lihat di tafsir ya, ayat tersebut. Nah, demikian. Jadi ini adalah satu perkara yang dikecam atau dicela dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan ia mengatakan dalam uh, satu penukilan dari beliau, al-kahin sahirun was-sahiru kafirun ya Ali bin Abi Thalib mengatakan al-kahinu sahirun was-sahiru kafirun. Ya, barang, e, beliau mengatakan dukun itu adalah tukang sihir dan tukang sihir itu adalah orang yang kufur, orang yang ingkar ya kepada ajaran ya, yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikian. Jadi kita tidak boleh melakukan praktek perdukunan baik kita itu menjadi dukunnya atau kita melakukan praktik dukun perdukunan itu misalnya kita memainkan alat untuk meramal misalnya nah itu kita telah melakukan satu praktek perdukunan walaupun kita bukan dukun nah kita telah melakukan praktek perdukunan yang kedua kita dilarang mendatangi dukun nah mendatangi dukun ini ada dua kemungkinan datang saja ingin tahu saja ya yang kedua, datang dan mempercayainya. Kalau datang saja, itu sudah kena ancaman tidak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Nah kalau kita datang dan mempercayainya, maka kita telah terlepas dari ajaran yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama saja mendatangi dan didatangi, mengundang, mengundang dukun datang ke rumah kita. Ya, ngundang dukun datang ke rumah kita. Sama saja mendatangi dan didatangi dan disebutkan menata mendatangi karena biasanya memang didatangi bukan ya apa namanya uh, uh, dukun itu biasanya didatangi bukan mendatangi nah jadi sama saja hukumnya sebenarnya antara mendatangi mendatangi dukun ataupun didatangi dukun ya kita undang dia ya kita eh, apa namanya kita panggil dia ke rumah untuk untuk meramal nasib kita atau untuk apa namanya ya untuk melakukan praktek perdukunan itu sama saja. Nah demikian ya, kami fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga adalah mempelajari ilmu perdukunan dan mengajarkannya. Nah ini juga diharamkan dan termasuk dosa-dosa besar. Nah ketiga perkara itu itu semua termasuk perkara dosa besar yang diharamkan ya oleh Islam ya melakukan praktek perdukunan, menjadi dukun tentunya, melakukan praktek perdukunan, mendatangi dukun ataupun e, mengundangnya dan membenarkan perkataannya, ya kemudian mempelajari dan mengajarkan ilmu perdukunan atau ilmu e, ilmu perdukunan tersebut. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa e, e, dukun itu adalah tukang sihir dan tukang sihir itu adalah orang yang kufur kepada Um, uh, Islam ataupun kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah demikian hendaknya kita uh, apa namanya bersungguh-sungguh untuk menjaga uh, tauhid kita. Jangan sampai itu terkotori dengan praktek-praktek perdukunan seperti ini, ya. Nah demikian. Dan jangan juga kita sampai jatuh kepada perkara-perkara yang uh, itu termasuk ilmu ujum, ya, ilmu ya seperti mempercayai ilmu astrologi ya bintang-bintang itu yang ini marak di kalangan para pemuda muda-mudi ya ataupun bahkan orang-orang dewasa yaitu percaya kepada ilmu astrologi ya bintang-bintang itu nah kemudian melakukan sesuatu berdasarkan bintang-bintang itu meramal nasib dengan bintang-bintang itu nah ini termasuk perkara yang diharamkan oleh Islam ya. Jadi hendaknya kita sungguh-sungguh untuk menjaga akidah kita, menjaga kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita. Janganlah itu terlepas walaupun sekejap mata. Karena itu merupakan tugas kita di ya, muka bumi ini, yaitu kita tetap berada di atas persaksian kita alastu birabbikum qalu bala syahidna yaitu kita tetap menjaga persaksian La ilaha illallah yang telah kita nyatakan itu di hadapan Allah sebelum kita hadir di dunia dan kita jaga terus sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan alam kubur nanti, pertanyaan ya malaikat mungkar dan nakir, ya man rabbuka, ya kita dapat menjawabnya dengan baik. Demikian juga kita menjawab bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak di padang mahsyar Mada kuntum ta'budun Apa yang dahulu kamu sembah Kita dapat menjawab, menjawabnya dengan kalimat La ilaha illallah yang kita amalkan Kita jaga sepanjang hidup kita Sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala Nah jagalah itu dari hal-hal yang dapat mengotorinya Di antaranya adalah ya ilmu uh, perdukunan ini dan ya apa namanya pe, ilmu ramal ataupun ilmu nujum yang bisa mem, apa namanya merusak ya uh, kalimat tauhid yang ada di dalam hati kita. Nah, sebagaimana kita katakan, jadi tidak akan bertemu antara dua hal, yaitu antara uh, kita katakan uh, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan antara uh, membenarkan ucapan dukun. Tidak akan bertemu antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memper, mempercayai atau memper, ataupun memper, membenarkan ya perkataan para dukun dan tukang ramal. Ya seperti yang disampaikan tadi dalam hadis Rasulullah ya tentang orang-orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Ia telah kufur kepada Allah dan percaya kepada eh, bintang-bintang tersebut. Demikianlah fillah para pendengar yang berbahagia yang mudah-mudahan ini uh, dapat uh, kita uh, laksanakan di dalam kehidupan kita dan kita benar-benar ya menjadi hamba yang bisa menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali mati kecuali kamu berada di atas agama Islam berada di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, demikianlah ikhwan fillah azani Allah jami'an dan untuk selanjutnya kita buka kesempatan untuk uh, tanya jawab. Nah, sekarang jazakallah khairan, barakallahu fiik Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang uh, disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan demikian ya ikhwatal iman rahimani warhamakumullah pendengar radio Roja di manapun Anda bisa menyimak siaran kami. Pembahasan yang telah disampaikan oleh Al Ustadz Abu Isan Al Maidani hafizahullah dari pembahasan Al Kabair yaitu dosa besar ilmu perdukunan. Dan selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di kosong. 021 empat tiga Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ibu Tias di Karawang. Ibu Tias di, di Karawang, silahkan. Iya. E, gini Pak Ustadz, saya kan suka iseng gitu ya. Kalau ada yang orang hamil gitu, e, saya suka gini, oh ini kayaknya perutnya agak lebar gitu. Kayaknya kalau agak lebar itu biasanya perempuan gitu kan oh iya suka sakit sebelah sini oh iya kayaknya perempuan nih gitu atau sebaliknya kalau perutnya agak lonjong ini laki-laki gitu nah itu termasuk itu enggak tapi saya bukannya serius cuma main-main gitu aja pak Ustaz. baik ya, itu saja atas jawabannya assalamualaikum ya. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz. ya uh, tadi sudah kita sampaikan bahwa di antara beberapa jenis perdukunan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu adalah yang keempat adalah yaitu berita-berita yang disampaikan ataupun ramalan-ramalan yang disampaikan melalui hasil dari percobaan dan kebiasaan. Ya. Hasil dari apa? Percobaan dan kebiasaan, pengalaman biasanya berita itu disa eh, itu disampaikan ataupun eh, eh, biasanya berita itu berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Wah, kalau begini ini nanti begini, ya. Nah, kalau nanti ya apa namanya misalnya tadi ya. Wah, ini kalau kayaknya uh, perutnya lebar ini ini laki-laki nah ini tidak itu itu kan ya, kita katakan uh, rojeman bil ghaib ya meng, apa, menerka-nerka perkara gaib ya eh, itu tidak dibolehkan sebenarnya ya jadi berita-berita yang disampaikan merupakan hasil percobaan dan kebiasaan itu salah satu bentuk ya kita katakan praktek e, perdukunan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu nah demikian dan bentuk seperti ini itu hampir sama seperti ya sihir hampir sama seperti sihir ya sebagian orang ya kita katakan melakukan hal-hal tersebut yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan ya nggak perlu kita apa namanya menerka-nerka ataupun meramal-ramal seperti itu nah baik baik lebih baik lagi kita doakan nah itu lebih baik daripada ya kita itu adalah kadang-kadang lisan itu ya ya kita mengucapkan hal-hal tidak bermanfaat sebenarnya lebih bermanfaat lagi kalau kita doakan saja daripada meramal-ramal seperti itu ya hingga kadang-kadang dipercayai pula oleh si ibu yang mengandung itu oh, benar ya ini laki-laki nah begitu lahir ternyata perempuan nah, kecewa dia kan begitu ya kecewa dia bahkan mungkin dia oh, sudah udah beli baju untuk bayi laki-laki dan nah, karena tadi ucapan kita tadi wani fulana berdasarkan pengalaman kalau buncitnya besar ini berarti laki-laki ini dan dia memang berharap laki-laki kan begitu dia percaya itu Wah iya iya, iya ya katanya. Lalu ya karena dari berdasarkan ramalan kita itu tadi, dia pun beli popok laki apa namanya beli uh, baju bayi laki-laki dan lain sebagainya kan begitu ya. Ternyata ketika lahir ternyata perempuan pula. Maka dia bisa saja dia menggerutu kan begitu ya dan eh, lain sebagainya. Nah, hal-hal yang negatif akan muncul. Jadi lebih baik ya lebih baik ini ya kita uh, doakan ya kita mendoakan saudara kita. Saling mendoakan itu adalah satu uh, adab yang diajarkan oleh Islam. Kita bertemu saling mendoakan. Saudara kita bersin kita doakan, lalu dia balas dengan doa pula, kan begitu ya? Nah, dua orang muslim bertemu saling apa namanya mendoakan. Nah, demikian. Ya jadi kalau kita lihat, ya kita jenguk ya, saudara kita yang sedang hamil misalnya, ya daripada mengucapkan perkara-perkara yang dilarang seperti itu atau bisa menimbulkan akibat yang buruk, mudarat yang besar, lebih bagus kita mendoakannya. Ya mudah-mudahan jadi anak yang soleh atau yang solehah kan begitu ya, berbakti kepada dua orang tuanya, berguna bagi Islam dan kaum muslimin dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab Nah, sekarang jazil khairan atas jawabannya Ustaz dan demikian untuk Ibu Tias di Karawang dan selanjutnya untuk telepon kedua silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di line telepon di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah di Jakarta nih. Ya, silahkan langsung ke inti pertanyaan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz saya kan ya nggak nggak cuma satu nih kenal, maksudnya ya kawan atau kenalan gitu, nggak um, ada kepentingan dengan orang-orang yang apa namanya ya mungkin dikatakan dukun tapi terus ah, yang saya mau tanyakan itu bagaimana tuh bermuamalah ya ya intinya memang itu eh, saya takut gitu kan nah, bermuamalahnya itu kalau seandainya memang keluar dari kata-kata uh, orang-orang yang saya kenal itu uh, itu uh, bagaimana caranya gitu apa dimasukkan ke hati <laughs> atau tidak gitu kan untuk menghindari hukum terkena hukum ini nah terus uh, apa kan pernah uh, uh, saya tuh menghadapinya begini Ustaz uh, terhadap tiaroh itu bahwa uh, saya boleh nggak nih pertanyaannya boleh nggak saya menghadapinya dengan mengatakan dan uh, ya mengatakan dengan lisan dan hati itu bahwa hidup ini terserah Allah <laughs> gitu loh Ustaz. Iya, nah, itu gua, jadi istilahnya kalau misalnya ada orang yang mungkin menanggapi menanggapi ini saya cuma bilang ya ada terserah Allah aja gitu. Itu itu bukan yang kata-kata seperti itu Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Mm -mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang pertama adalah berteman dengan dukun. Nah, tidak boleh kita berteman dengan dukun kalau teman kita, ya, kalau orang itu adalah dukun dan kita tahu profesinya sebagai dukun, maka ini bukan orang yang baik untuk dijadikan sebagai teman. Kita harus menjauh darinya ya. Kita apa namanya menjauh dari eh, dari orang ini ya, karena apa namanya eh, profesinya sebagai dukun itu akan menurunkan laknat Allah ataupun uh, kita katakan uh, adab dari Allah, musibah balak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jauhi orang seperti ini. Nah, tapi kalau dia bukan mereka teman-teman kita itu bukan dukun, tapi suka misalnya cerita-cerita tentang ya ramalan-ramalan kan begitu ya, tentang bintang-bintang. Wah, bintang kamu apa? Wah, bintang kamu ini ya. Nah, hari bulan ini kamu begini ini nasibnya. Nah, untuk teman-teman seperti ini, ya tentunya ini bukan teman yang tepat untuk dijadikan sebagai khalil atau sebagai teman dekat. Ya, karena Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu bersahabat kecuali kepada orang mukmin. Ya, nah untuk menjadi teman dekat jangan, jangan jadikan ini sebagai orang-orang seperti ini, orang-orang fasik atau orang-orang awam itu sebagai teman dekat. Tapi kita apa namanya mengenal mereka bermuamalah dengan mereka, ya maka muamalah kita dengan mereka itu adalah muamalah al munasohah, ya at-tawasi bil haqqi tawasi bil sabri tawasi bil marhamah kewajiban kita adalah menasihati mereka nasihati mereka ya tegur mereka amar ma'ruf nahi mungkar kita ya nah demikian ikhwan fiddin ya nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudil afwa wa'mur bil urf wa a'rid anil jahilin ya berilah maaf ya kemudian suruhlah orang kepada yang ma'ruf kemudian palinglah dari orang-orang yang jahil. Nah, demikian. Jadi kita beri nasihat kepada mereka. Ya, kita beri, beri nasihat kepada mereka, fulan, itu tidak benar perkataan seperti itu. Kita tidak boleh percaya kepada ya bintang-bintang seperti itu ya. Nah, itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Nah, demikian dengan cara yang tentunya dengan cara yang hikmah, sabar dan marhamah ya dengan kasih sayang ya, ya tidak apa namanya? ya kita caci maki dia dan lain sebagainya karena dia tidak paham dia tidak mengerti kan begitu ya kebanyakan manusia sekarang ini kan tidak mengerti nah kalau dia dilarang dari suatu hal yang biasa mereka lakukan maka pertama kali yang muncul dari mereka adalah penolakan nah itu ya kita harus memakluminya ya karena jauhnya manusia sekarang ini dari Islam nah demikian itu yang pertama. Jadi lihat orangnya siapa. Kalau dukun ya jangan ya. Kita diperintahkan untuk menjauhinya. Kalau ya kita katakan mereka ya orang-orang awam, bukan dukun, ya cuma mereka adalah orang-orang yang uh, jahil tentang agama, maka muamalah kita kepada mereka adalah ya nasihat. Nah demikian. Nah, tapi jangan jadikan mereka sebagai teman dekat. Nah, jadi itu ada ada tanya itu. Kita kenal dengan banyak orang ya, kita bermuamalah dengan banyak orang ya. Tapi menjadikan manusia ataupun si uh, orang sebagai teman dekat kita, maka itu harus pilih-pilih ya kita na, eh, Nabi mengatakan latu tusahib illa mu'minan janganlah kamu berteman dekat berteman karib kecuali dengan orang-orang yang ber, beriman demikian adapun yang kedua ya ya apa namanya perkataan kita ya terserah atas kehendak Allah ya gitu ya nah itu mungkin uh, perlu diperhalus ungkapannya ya kita katakan ya masya Allah kan wa alam yasya alam yasya yakun, apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ini ini adalah satu ungkapan yang dinukil dari para uh, salaf. Nah, demikian. Atau ya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi, qadaru qadarullah wa faal Ya, itu adalah takdir Allah semua adalah dengan ketentuan Allah. Jika Allah berkehendak pasti akan terjadi. Nah, jadi ungkapan itulah yang kita pakai ya. Memang semua terserah Allah Subhanahu wa taala, tapi ya mungkin ungkapannya perlu di apa namanya? diperhalus ya dengan uh, ungkapan yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ataupun yang di ya gunakan oleh para salaf dahulu seperti qadarullah wa masyaafal atau qadar apa namanya? Uh, eh, masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. Jadi kita juga harus me, apa namanya? membiasakan ungkapan-ungkapan yang syar'i seperti ini karena itu uh, lebih selamat. Allahu alam bisawab. Nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz dan untuk selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ya ada pertanyaan dari pendengar Radio Muslim di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Ya Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana jika kita memilih hari baik untuk pernikahan dengan pertimbangan kemungkinan undangan lebih banyak waktu untuk menghadiri eh, di eh, apa di pernikahan tersebut, semisal hari Ahad atau hari libur dan akad nikahnya dilaksanakan di hari Jumat yang seperti kita ketahui bahwa hari Jumat merupakan afdalul ayam. Bolehkah dengan hal tersebut dan satu lagi adakah syariat eh, nikah dilaksanakan di masjid? Silahkan. Ya, para eh, ikhwafiddin azanillahu wa jami'an. Yang pertama, ya tentunya hmm, tidak uh, kita hindari sebutan hari baik. Karena itu berkonotasi ada hari yang tidak baik. Ya, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan kecuali kita berada dalam keadaan muhrim, mengenakan ihram. Nah, itu nggak boleh kita menikah atau menikahkan, kan begitu ya, dilarang, nggak sah. Selain itu, itu silahkan, nggak ada larangan. Bahkan hari raya kita kawin juga nggak mengapa. Ya, akad nikah hari raya gitu tidak mengapa. Ramadan, satu Ramadan atau akhir Ramadan, pertengahan Ramadan, mau nikahnya nggak ada larangan. Selama kita ya satu tadi ya, tidak dalam keadaan muhrim. Nah demikian. Bulan apapun silahkan. Ya tidak ada larangan ya, di dalam Islam dan tidak ada juga ketentuan hari yang uh, afdal di dalam melakukan pernikahan Ya, tujuh hari itu semuanya bagus. Mau hari Jumat, mau hari Senin, mau hari Ahad. Ya, tapi kalau kebetulan tidak ada keyakinan yang melatar belakanginya, ya, tidak ada keyakinan apa-apa yang melatar belakang. Karena kebetulan saja hari libur ini, lah pilih hari ini. Nah itu tidak mengapa, ya. Wah kalau misalnya hari liburnya hari Jumat ya pilih hari Jumat ya tidak mengapa. Hari Sabtu karena orang-orang pada libur yaitu tidak mengapa asal tidak dilatar belakangi dengan suatu keyakinan-keyakinan yang jahiliyah tadi. Nah demikian. Jadi hindari sebutan apa namanya istilah hari baik. Oh, ini hari baik ini. Karena konotasinya ada hari yang tidak baik. Ya. Dan menyebutkan hari itu tidak baik itu sama dengan sebut sebut dahar mencela masa yang dilarang di dalam Islam. La tasbud dahar fa innallahu dahar Janganlah kamu cela masa karena Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan masa. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang di atas jawaban Ustaz dan untuk selanjutnya masih di pesan singkat ya ada beberapa pertanyaan senada di antaranya dari Fadli di Rempoa Jakarta dan penanya lainnya yaitu di ya, Iwan di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, eh, sering kita lihat di televisi ataupun di media-media yang lainnya eh, ada acara-acara di situ yang kita lihat ada unsur sihirnya. Bagaimana orang yang menontonnya dan e, orang yang hadir di situ apakah juga terkena dosa yang mendapat ancaman dari Rasulullah SAW? Iya, itu terkena ancaman, sama seperti mendatanginya, sama seperti mengundangnya, sama juga menyaksikannya dan kita menikmatinya ya hukumnya sama sebenarnya ya ya kita tidak boleh melihat hal-hal semacam itu ya melihat hal-hal yang semacam itu ya, apa namanya ya tontonan-tontonan sihir ataupun perdukunan ramal kan begitu ya nah ini, itu tidak boleh dan diharamkan di dalam Islam wallahu alam bisawab ya. sama halnya kita mendatangi dukun tadi ataupun kita mengundang dukun ke rumah kita nah demikian wallahu alam bisawab ya. Baik, untuk selanjutnya masih di pesan singkat, ya ada beberapa pertanyaan senada pula, di antaranya dari Timin di Karawang dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, bagaimana jika kita memiliki saudara yang berprofesi sebagai dukun? Apakah jika kita main ke rumahnya, bolehkah kita uh, untuk memakan makanan yang disuguhkan olehnya? Dan kita ketahui bahwa penghasilan dia uh, tidak ada yang lain dari hal tersebut Ustaz. Ya menjauhi eh, hal-hal seperti itu lebih lebih selamat bagi agama kita ya. Nah demikian e, Nabi mengatakan la yadkhul jannah lahmun nabata min suhtin annaru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari perkara yang haram, ya neraka lebih pantas untuknya. Eh, dan itu juga dapat menyebabkan doa kita terhalang nanti dan menjauhinya adalah lebih selamat. Nah demikian. Ya, eh, jika kita yakini bahwa ini ya memang dukun kan begitu ya Nah, eh, ah, eh, dan tidak ada profesi lainnya eh, baginya selain melakukan praktik perdukunan itu. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa kewajiban kita kepadanya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita datang kepadanya karena dia masih saudara ataupun masih karib kerabat kita, maka kedatangan kita itu adalah dalam dalam rangka untuk merasihatinya ya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kepadanya ya tentunya dengan cara yang baik ya nah demikian kita jelaskan kepadanya mudah-mudahan dia mendengar nasihat kita nah demikian dan berhenti dari praktek perdukunannya nah menyambung tali silaturahim tetap dilakukan namun dengan apa dengan e, cara yang apa namanya yang e, selamat bagi agama kita dan bagus apa namanya e, bermanfaat juga bagi agamanya ya bagi dia yaitu dengan memberikan nasihat ya nasihat yang baik kepadanya nasihat yang hak nasihat yang sabar nasihat yang penuh kasih sayang kepadanya agar dia berhenti dari uh, praktek perdukunannya tapi kalau kita datang ya justru untuk uh, apa namanya untuk uh, ber apa namanya uh, bercengkrama bercanda kemudian kita ya larut dengan dalam pembicaraannya nah, ini boleh jadi lama-lama kita yang ya apa namanya simpati itu muncul itu simpati kepadanya ya suka kepadanya akhirnya kita ya tidak berani untuk melarang ataupun menyalahkan perbuatannya nah ujung-ujungnya ini bisa saja kita justru nanti ikut-ikutan melakukan ataupun mempercayai praktik perdukunannya wal jadi kita tutup pintu itu ya nah demikian nah jadi kalau bukan untuk Puan, uh, eh, ada gangguan sedikit. Warakhwani fiddin azani Allah wa yang demian. Eh, tadi sudah dijelaskan bahwa uh, uh, pertanyaan tentang apabila kita memiliki karib kerabat yang dia adalah notabene-nya adalah seorang dukun. Maka di sini ya kita tetap yang menyambung tali silaturahim dengannya. Ini berdasarkan hadis Asma binti uh, uh, uh, uh, salah seorang sahabiah ya yang ibunya itu masih musyrik tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyuruhnya untuk uh, menyambung tali silaturahim dengannya nah itu musyrik nah di sini ya ya apa namanya tentunya uh, ya tingkatannya ya di bawah itu ya jadi kita tetap uh, menyambung tali silaturahim dengannya tentu tapi bagaimana bentuk uh, menyambung tali silaturahim dengannya yaitu dalam bentuk e, eh, munasaha ataupun amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kita datangi dia dalam rangka untuk memberikan nasihat ya kepada e, saudara kita itu ataupun kepada karib kerabat atau famili kita itu. Ya e, memberikan e, nasihat itu ber, bermacam-macam e, apa namanya sarananya. Ya bisa kita berikan bukuan begitu ya ataupun CD-CD tentang ya haramnya praktek perdukunan dan demikian. Walaupun ya dia apa namanya ya ya tentunya tidak menyukainya kan begitu ya, tapi itu harus kita sampaikan kepadanya karena itu merupakan uh, kewajiban kita adino an-nasihah. Apalagi dia bukan hanya sekedar ya kita katakan uh, apa namanya orang muslim, saudara kita sama muslim ya dia akan adalah karib kerabat kita. Maka kita harus menyampaikan nasihat yang baik kepadanya. Wallahu alam bisawab. Nah, sekarang jazal khairan dan mungkin tadi merupakan pertanyaan terakhir saya di kesempatan pagi hari ini dikarenakan waktu yang sudah tidak mencukupi dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat yeah. disampaikan Ustaz silakan. Ya ikhwan fiddin para pendengar yang bahagia, alhamdulillah eh, pada pagi ini kita telah membahas eh, dosa besar yang ke-46 yaitu eh, praktek perdukunan jadi kita di, dilarang ya oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan praktek kedukunan. Ya, kemudian ya kita juga dilarang untuk mendatangi dukun ya, dan tukang ramal. Ya, baik itu e, kita yang mendatanginya langsung atau dukun itu yang kita undang datang ke rumah kita. Kemudian kita juga diharamkan dan dilarang untuk mempelajari ilmu, melakukan praktek perdukunan langsung maupun tidak langsung. Ya, sebagai dukun langsung ataupun kita melakukannya. Ya, dengan alat-alat seperti dengan kartu dan sejenisnya. Kemudian yang berikutnya, kita juga diharamkan untuk mempelajari ilmu perdukunan, ilmu ramal, ilmu nujum dan sejenisnya, karena itu termasuk sihir, ilmu sihir. Nah, kemudian kita juga dilarang untuk mengajarkannya kepada orang lain. Nah demikian Khaifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Uh, apa namanya uh, pelajaran kita pada hari ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari uh, kita katakan keburukan-keburukan dunia dan akhirat dan menjadikan kita orang-orang yang uh, mau mendengarkan nasihat dan melaksanakan yang terbaik darinya. Nah, demikian saja yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi para pendengar yang berbahagia. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم